الجنة واسمعوا وللكافرين عذاب أليم قال قتادة وغيره كانت اليهود تقوله استهزاء فكره الله للمؤمنين أن يكونوا مثل قولهم وقال أيضا كانت اليهود تقول النبي صلى الله عليه وسلم رائنا سمعك سمعك رائنا سمعك يستهزئون بذلك وكانت في اليهود قبيحة قبيحة وكانت لليهود قبيلة وروى أحمد وروى أحمد عن عطية قال كانت يأتي ناس إلى اليهود فيقولون رائنا رائنا سمعك رأينا سمعك حتى قالها ناس من المسلمين فكره الله لكم ما قالت اليهود وقال أعطى كانت كانت لغة لغة كانت لغة في الأنصار في الجاهلية وقال أبو العلي وقال أبو العلي إن مشرك العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه أرآني أرآني أرآني سمعك فنهى عن ذلك وكذلك قال فنهو فنهو فنهو عن ذلك فنه عن ذلك وكذلك قال الطهار فهذا كل فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي نهي المسلمون عن قول عن قولها لأن اليهود كانوا يقولون يقولون يقولونها وإن كانت وإن كانت من اليهود من اليهود قبيحة من اليهود من اليهود قبيحة فمن المسلمين لم تكن قبيحة lama kana lima kana lima kana fi musabahatihim fi fiha min musabahatil kufar wa tariq wa tariqatuhum ila bulughi ghatihim nah <clears throat> di antara dalil dari ayat Al-Quran Al-Nahyi melarang tersebut dengan orang kafir Itu firman Allah Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian mengatakan rahina Akan tapi katakanlah umruna sama maknanya dalam bahasa Arab tunggulah kami atau perhatikan kami wasma'u dan dengarlah Menurut kafirin untuk orang kafir siksaan yang pedih Berkata Kotada, siapa itu Kotada? Saya footnote Kotada Tinda Amah bin Kotada ada Asadusi Abul Khitab Al-Basri al Ini Seorang yang buta Namun Ahadu ulama'i tabi'ain seseorang ulama di masa tabi'in buta dan cacat tubuhnya tidak menghalangi beliau untuk sungguh-sungguh belajar. Wakana minal kufat an nazirin yang termasuk hafid hadis yang langka. Dikatakan oleh Muhammad bin Sirin bahwa min bin nas. Kota dalam manusia yang paling hafal. Imam Ahmad juga mengakuinya wa ahfadu ahli Basrah. Itulah orang Basrah yang paling hafal. Mahid dikana fakihan wa aliman fi tafsir. Di samping dia adalah seorang yang hafal hadis, dia adalah fakihan ahli fikir dan pakar dalam tafsir. Meninggal tahun 170 Hijriah, tutup usia dalam usia 57 tahun dan yang lainnya yang lainnya maksudnya ya nomor tiga hal tafsir wal masyur indah mufassir sahabat tafsir ini adalah tafsir yang terkenal di tengah-tengah ahli tafsir para sahabat dan salah. Ibn bin Abbas, Abu Aliyah, Abu Malik, Arafi bin Anas, Atiyah al-Aufi mengatakan Qatadah mengatakan orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi mengatakan ra'ina Nabi katakan eh, orang-orang Yahudi katakan pada Nabi istizaan untuk mengajak Nabi maka Allah membenci atau melarang orang-orang yang beriman untuk mengucapkan semisal ucapan mereka. Meskipun niatnya orang Yahudi itu jelek dan niat kaum muslimin itu tidak, tidak mengandung niat yang jelek. Makalah Aidan dia juga mengatakan orang-orang Yahudi mengatakan pada Nabi oh, iman semasa. Yustazi'una bidzalika mereka mengajak Nabi dengan kata-kata itu. Karena dengan kata-kata ra'ina dalam beliau dalam bahasa orang-orang Yahudi kobihatan maknanya jelas. Kurang lebih maknanya bodoh atau tolol. Wawa Ahmad Ahmad siapa ini? kata muhakkik la adri man Ahmadu hadha saya tidak tahu pasti siapa Ahmad yang dimaksudkan namun la'allahu boleh jadi adalah Ahmad bin Ishaq sebagaimana diisahkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya Beliau Ahmad bin Ishaq bin Isa al-Ahwazi al-Bazar Yang dikatakan oleh Nasai Salihun meninggal tahun 250 Hijriah Dari Asiyah Artinya ada apa? Wa Atiyah bin Sa'ad bin Janadah al-Aufi min jali dari Qaisin jadilah kata kunyanya Abu Hasan dikatakan dalam patih tahzib kami Ibnu Hajar hmm. Sodukun yukti ukasiran Dia adalah seorang yang jujur namun sering salah Karena syi'iyan mudayis Seorang syi'i mutalif, Ini berarti tablis Ini baik Orang ini adalah imam ahli Katakan Ibnu Ma'in Saleh Katakan Ibnu Sa'ad Sekah Insya Allah Belum memiliki bisa dihitung buku Baik Namun ada sebagian orang yang tidak mau Menelayah tajud Tidak mau ber menggunakan riwayatnya Berhujah dengan riwayatnya Meninggal tahun 111 Qal Atiyah bin Atiyah al-Ufi mengatakan kan ya Sinasun datang sejumlah orang dari itu dari Yahudi kepada Nabi lalu mengatakan ini sama ada. Hatta kola kola hanasun minal muslimin kemudian ditiru oleh banyak orang dari kaum muslimin. Akhirnya Allah lahum maka Allah melarang kaum muslimin maka lakukan Yahud apa yang dikatakan oleh Yahudi. Berkata atau saya sebut empat itu atau bin Abi Rabah Abu Rabah Abu adalah bapaknya nama bapaknya yang bernama yang punyanya Abu Rabah itu namanya adalah Aslam Al Fahri Al Fahri di sini maulahum adalah nama bekas tuannya bekas Buddha ini keturunan Buddha apa maksudnya itu keturunan Buddha Ahadu kibar tabi'in Al-Makdiyin Salah seorang tabi'in senior di Mekah maka aliman khabilan Orang yang berilmu dan istimewa Siqas Kasir al-hadis Banyak hadisnya Pakaian pakar fikih Atroka kasiran minasahabati menjumpai banyak sahabat Meninggal tahun 115 Usianya 88 tahun Karena lughatan fil ansar Kata-kata ra'ina itu adalah salah satu kosakata dalam bul ansar Kalangan ansar fil jahiliyah Yang banyak dipakai di masa jahiliyah Apalah Abu Ali ya Kalau tadi pasti mengatakan itu ya, bahasanya Yahudi Ini perkataan apa Agak beda sendiri Yang mengatakan biasa, Hanya orang ansar Namun cuma sejili ya apa itu Perasaan jili apa Berdasarkan tafsir Berkata Abdul ya, nah, nama aslinya Rofi bin Mahran Aroyah dari Bani Tamim Tasriyin orang Basrah dinilai sifah oleh Yahya bin Ma'in Abu Zur'an disimpulkan oleh Ibnu Hajar kita kritik tahdir sifah namun sering memungsalkan riwayat meninggal tahun 90 Hijriah Khususnya orang-orang musyrik Arab Bila hadasa juga sebagian mereka berbincang dengan sebagian yang, yang lain Maka sebagian mengatakan pada yang lain ini sama sam'aka menunggu Lalu kaum muslimin dilarang untuk berkata semacam itu Jadi kalau beberapa riwayat pertama tadi mengatakan larangannya disebabkan pun Yahudi mul eh, beberapa riwayat ini mengatakan terlarang karena ini adalah peradaban ya bersatu dengan ahlul ya maka dari kakwala bahak demikian pula yang dikatakan oleh Abduha Siapa itu Abduha Abduha bin Muzahim al-Hilali Al-Khurasani Orang Tapi in Jalil Agung imamun fi tafsir pakarnya dalam bidang tafsir sampai-sampai dikatakan oleh Sufyan Atsauri khudu tafsira an arba'ati belajarlah ilmu tafsir dari empat orang Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan Abdulha. Disimpulkan di Takebutah tentang keadaan beliau satu persoalan jujur namun sering mursa Ibn Syekh Khalid bin Hibban dan Imam Ahmad Dizaifkan oleh Said Al-Qahtan Meninggal tahun 150 Bahana kuluhu yubayin Maka semua riwayat tadi Baik yang mengatakan, mengatakan itu adalah bahasanya orang Yahudi Atau bahasanya orang Jahiliyah yang menjelaskan bahasanya kata-kata ini yaitu ra'ina kaum muslimin dilarang engkau lihat untuk mengucapkannya karena orang-orang Yahudi mengucapkannya. Wa kanat meskipun maksud orang Yahudi dengan kata-kata itu adalah kafihatan jelek, peminat muslimin dan maksud dari kaum muslimin lam takun kafihatan tidaklah jelek. Maka ini menunjukkan bahasanya tasabuh itu tidak disyaratkan niat larangan tersebut tidak disyaratkan ya meskipun kaum muslimin tidak berniat menyerupai dan punya maksud sebagaimana maksudnya Yahudi tetap terlarang ketika perbuatan mereka sama dengan perbuatan Yahudi Maka fi musyabahatin karena menyerupai Yahudi dia dalam kata-kata tersebut ini berarti termasuk menyerupai orang kafir dan melapangkan jalan mereka ila buluhi rabbihim untuk menuju untuk sampai kepada maksud mereka. Maka mereka akan bebas mencari maki Nabi dengan kata-kata ra'ina jika kaum muslimin ikut-ikutan mengucapkan kata-kata ra'ina. Apa makna tatrik? Lihat footnote. Tatrik diambil dari kata-kata tarik. Yang dimaksud tatrik adalah ifsahu tarik, melapangkan jalan. Lahum bagi mereka dia belu liyubalihu muradahum atau dia beluhu muradahum supaya bisa mewujudkan maksud mereka min hasil kalimat kopiah dari kata-kata yang jelek ini Kemudian dalil yang lain Jadi dalil haramnya tersebut dengan ayat larangan untuk orang Kenapa? Karena Ra'ina ini bahasa maknanya jelek dalam bahasa Yahudi Bahasanya bagus dalam bahasa Arab Yaitu artinya tunggulah kami Maknanya sama dengan nak Aku perhatikan kami Akan tapi maksud Yahudi adalah jelek Maksud kaum muslimin baik Tetap dilarang Karena itu bahasanya orang Yahudi untuk bertasabur dengan di dan ayat ini dalil bahasanya jika suatu kata itu ambigu punya bias maknanya punya beberapa makna satu satunya maknanya baik satunya maknanya jelek maka selayaknya maka seharusnya ditinggalkan Ro'ina itu punya makna baik ada maknanya yang jelek maka kata-kata yang maknanya ganda itu tidaknya ditinggalkan oleh seorang muslim tidaklah memilih kata-kata yang maknanya tunggal dan jelas baik karena roina itu maknanya ganda ada maknanya jelek ada maknanya Baik, meskipun demikian, Nabi Allah perintahkan untuk ditinggalkan ganti kata-kata yang maknanya tunggal. Ungzurna itu tunggal. Tunggulah kami, perhatikan kami, tunggal dan saya. Maka ayat tadi seperti yang dikatakan oleh sesaat di tafsirnya adalah merupakan larangan kaum muslimin untuk menggunakan kata-kata yang ambigu dan perintah untuk mengambil dan mencari dan memilih kata-kata yang bermakna benar. Dan dalil yang lain tentang orangnya tasabuh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina dinahu dinahum wa kanu syi'an" lasta minhum fi syai'. Ya, orang-orang yang mencakulah agama mereka dengan berkasiaan atau kelompok-kelompok Engkau bukanlah sebagian dari mereka Bisa sedikit engkau tidak ikut-ikutan mereka sedikit pun. Jika Nabi itu terlepas diri dari mereka, maka kewajiban seorang Muslim yang mengikuti Nabi adalah berlepas diri juga dari semacam itu. Inama amruhum ilallah Urusan mereka kembali kepada Allah Suma yunabihukum dan Allah akan beritakan pada mereka Bima kami yaf'alun apa yang mereka Memaklumun anakku anal kufara faraku dinahum. Dan maklum bahwa orang-orang kafirlah yang suka memecah belah agama mereka, wakan syai'an sehingga mereka terpilih menjadi beberapa kelompok. Bagaimana Allah tegaskan dalam ayat yang lain, wala takunu kalladzina tafaraku. Janganlah kalian seperti orang-orang kafir, orang-orang sebelum kalian yang berpecah belah dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinah setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Allah juga berfirman wa mata dan tidaklah berpecah belah alladzina utul kitab ahlul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. maka juga Allah berfirman wa minalladzina ladina qalu innan nasara dan di antara orang-orang yang mengatakan kami Nasrani, akad nami saqahum dulu kami ambil perjanjian dari mereka, panas suhaban mimma dzukirubih, lalu mereka melupakan bagian dari apa yang diingatkan pada mereka. Artinya apa? Mereka lupa dengan perjanjian tersebut, melupakan meninggalkan perjanjian itu. Fa'araina maka kami timbulkan, kami munculkan di antara mereka al-adawa wal baghdha, permusuhan dan kebencian ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Allah katakan orang-orang Nasrani jangan dikira mereka itu satu hati. Bagaimana pandangan fisik kita pandangan kita dari jauh. Allah katakan fa'araina bainahumul adawat wal baghdha ila yaumil qiyamah mereka itu tengkar dan permusuhan satu dengan yang lainnya sampai hari kiamat Demikian juga orang-orang yang di Allah berfirman wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra walqaina bainahum al'adawa wal baghdha ila yaumil qiyamah Walayazidanna dan sungguh menambahkan Allah menambahkan kasiran minhum pada banyak dari mereka ma'uzila ilaika mirabbika apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu tuhyana wa kufra karena melampaui batas dan kufuran Al-Qaina lalu kami timbulkan di antara mereka orang-orang Yahudi permusuhan dan kebencian sampai akhir kiamat. Sampai lebih awal. Awal ayat. dan Al-Quran yang di tasmah Tepat dan Al-Quran yang diturunkan ke ke kepada dan Tuhanmu sungguh akan menambahkan kekuatan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Fa'il dari wala yazidanna adalah ma zila ilaika mirabbika rabbika. Wala yazidanna ma ilaika mirabbika rabbika minhum dunyana wa kufar sesungguh ayat yang diturunkan kepadamu itu akan menambahi turyana wa kufra kasiran minhum pada kebanyakan orang-orang Yahudi akan menambahi turyana mereka semakin melampaui batas wa kufra dan semakin keras dan Allah katakan di, di antara sesama Yahudi itu adalah al-kaina bainamun wal barba ada saling permusuhan dan kebencian di antara mereka ialah yang memiliki Amin. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شيء إيه؟ وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء ومن تبع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع كما في قوله تعالى بعضكم من بعض وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي أنت مني وأنا منك وقول القائل لست من, لست من هذا في شيء أي لست مشاركا له في شيء بل أنا متفرئ في جميع أموره وإذا كان قد فرأ الله ورسوله من جميع أموره فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه ومن كان موافقا له كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم فإن الشخصين مختلفين من كل وجه في في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر وقال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر السورة وقد روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركوا على على الركب فقالوا أي آه أي رسول أي رسول الله كلفنا ما أي رسول الله أي رسول الله كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم aturiduna an taqulu kama kala ahlul kitabi ahlul ini min qablikum sami'na wa asaina bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir falamma qtaron falamma aha alqawmu wa zallat biha alsinatuhum anjalallahu fi isrihim amana rasul nah. Wakat kala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada nabinya tentang perpecahan dan perpecahan pada sifat orang-orang kafir. Allah katakan tentang kepada Nabi SAW lasta minum fisya. engkau bukanlah bagian dari mereka sedikit pun maksudnya artinya wadalika dan kalimat ini yang tadi menuntut tabaru'ahu minhum berlepas dirinya Nabi SAW minhum dari mereka orang berpecah, belah fi asya dalam semua hal Waman taba'a ghairahu siapa yang mengikuti orang lain Bisa di dalam ciri khasnya Bahwa minhu maka dia adalah bagian darinya dari orang lain itu Didalikal amri dalam ciri khasnya Ciri khas itu Semacam ucapan Ana min hadha wa hadha minni Aku adalah dari orang ini dan orang ini adalah dari aku Maknanya dalam bahasa Arab ana min nau'ihi saya satu jenis dengan dia bahwa min nau'i dan dia satu jenis dengan saya di anak saksa ini karena dua orang Letahidani tidaklah mungkin bersatu ilah binok kecuali dalam jenis Bagaimana dalam firman Allah ba'dukum min ba'din sebagian kalian adalah sejenis dengan sebagian yang lain demikian demikian juga makna perkataan Nabi kepada Ali antamini wa ana minka engkau adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian dari dirimu maksudnya jenisnya ada kesamaan antara aku dengan kamu gitu. lihat footnote hadis ini biasa Tirmidzi kata Tirmidzi hadis hasan sahih dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Ahmad Oleh karena itu kalimat lasta min hadha fi syai'in atau lastu min hadha fi syai'in kalimat dalam bahasa Arab lasta min hada fi atau lastu min hada fi juga bukanlah bagian dari ini sedikit pun artinya lasta musyarikan lahu fi syai' engkau tidaklah punya kesamaan dengannya fi syai'in sedikit pun bal anta mutabari'un bahkan kau berlepas diri dari semua perkaranya penjelasan untuk makna las minhum bisyai. kana jika Allah Subhanahu wa taala telah men menyatakan terlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersihnya Rasulullah dari semua perkara mereka orang-orang yang pecah belah, maka apa fungsi ayat ini untuk kita? Pamangkah namutabi'ali Rasul maka siapa yang mengikuti Rasul Hakikatan secara hakiki karena mutabarian maka dia akan berlepas diri sebagaimana Rasul berlepas diri dari orang yang berpecah belah. Maka namun kalau siapa yang setuju dengan orang yang berpecah belah, maka dia menyelisih Rasul sesuai dengan kadar ke persetujuannya dengan mereka-mereka. Karena dua orang yang berselisih mengkuli wajah dari semua aspek dalam masalah agama, maka jika dia menyerupai salah satu Maka dia menyelisih yang lain Padahal Allah katakan Nabi dengan orang yang berpecah belah itu Berselisih dari setiap segi Nabi mengatakan Allah mengatakan bahasanya Nabi dengan orang yang berpecah belah memecah belah agama memecah belah agamanya itu berselisih mingkuli wajuhin karena dikatakan fisik tidak ada satupun yang sama antara engkau dengan dia. Maka berselisih dalam segala aspek. Maka jika ada dua pihak yang berbeda mengkuli wajah dari semua aspek, maka jika kita me menyelupai salah satunya, maka berarti kita menyelisih yang lain. maka dilarang ada larangan berpecah belah dan terjadi berbagai kelompok dengan sebab karena ini adalah penyakit orang-orang kafir. Nah, larangan tersebut. Demikian juga dalil yang lain dan firman Allah di akhir surat Al-Baqarah milik Allah lah semua yang di dan di bumi. Jika kalian menampakkan maafi angkusikum apa yang ada dalam hati kalian atau kalian sembunyikan Allah akan menghisapnya maka apa yang ada dalam hati di sini dikatakan akan dihisap Dia kalau Imam Muslim dalam sahihnya dari Al-Ala bin Abdurrahman. Siapakah dia? Al-Ala bin Abdurrahman bin Yakub, bekas budak. Maulal Hariqah min Juhaina, bekas budak keluarga Halifah yang berasal dari daerah Juhaina. Muhammad Madani lahir di Madinah. Lalu anhu para ulama mengatakan para ulama Jahwa Taksil mengatakan Sodukun Obama Yahimu Orang yang jujur namun Terkadang salah Orang anu sekat Yang mengambil riwayat Belajar pada beliau adalah orang yang sekat. Rupama angkara ba'duhum min hadisi asya'a Dan terkadang sebagian ulama mengingkari beberapa hal dari hadis yang disampaikan oleh Al-Ala bin Abdul Hamad. Dinilai oleh Ahmad bin Hanbal meninggal pada tahun 130-an Hijriah. Dari bapaknya, dari Abu Rairah bapaknya siapa berarti ya Rahman bin Yaakob Abul Ala yang tadi telah disebutkan di atas Madani orang Madinah tabi'in belajar hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar kesimpulan Ibnu Hajar tentang sebut tahdid tentang beliau sikah Rawi sikah dari Abu Hurairah Abu Hurairah mengatakan ketika turun kepada Rasulullah SAW ayat ya bunyinya lillahi ma fis samawati wa fil ard. maka berat dari kandungan ayat ini berat bagi sangat berat bagi para sahabat Rasulullah SAW. Isi hati kita akan di putang pertanggungjawaban. Hanya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Suma ala rabbi. Kemudian mereka bertekuk lutut menepuk lutut mereka bersimpuh di hadapan Nabi menepuk lutut tuh di mereka datang dan bersimpuh bertepuk lutut di hadapan Nabi lalu mereka mengatakan Ayy Rasulullah wahai Rasulullah ayatnya inilah aku tidak kalau sana manutiku. Allah telah membebani kita untuk melakukan amal-amal yang mampu kita kerjakan. Sholat kami mampu, puasa kami mampu, jihad kami mampu, sedekah zakat. Nah, waqad nazalat alaika hadil ayat akan tapi telah turun padamu ayat ini. Wala mutiquha kami tidak mampu untuk menjaga hati supaya bersih sehingga tidak ada sikap yang jelek maka Nabi mengatakan apakah kalian ingin untuk berkata sebagaimana perkataan ahli kitab baik yang sana Nasrani belum kalian itu sami wa asayna namun katakanlah sami nawa apa? nah, karena dilarang kalimat tadi wakat nazarat alaihi hadil ayat wala dan Nabi larang karena ini dinilai tasabur dengan Yahudi dan Nasrani yang mengatakan sami'na al asaina. Dilarang karena ada tasabur dengan Yahudi dan Nasrani. Namun katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka ampunanmu ya kami padamu tempat kembali. Kalau ahal qawmu Wadalat pihak alfinatuhum maka ketika mereka telah membacanya ya sami'na wa ata'na ghufranaka fadalat biha alsinatum dan tertunduklah lidah-lidah mereka untuk mengucapkannya Angzalallahu maka Allah turunkan setelah ayat tadi ayat berikutnya Amana Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepada dari Rabbnya demikian juga orang-orang yang beriman kulun semuanya Rasul dan orang-orang yang beriman beriman kepada Allah wa malaikati malaikat wa kutubihi kitab-kitab wa rasulihi dan rasul-rasul dan mereka mengatakan la nufariku bain ahadin min rusulih kami tidak membeda-bedakan ataupun rasul yang membeda-bedakan yang dimaksudkan dalam membeda-bedakan dalam penghormatan semuanya kita hormati membeda-bedakan yang terlarang dalam membeda-bedakan dalam penghormatan dan membeda-bedakan dalam pengakuan meyakini semuanya adalah rasul kita yakini semuanya adalah rasul kita yakini semuanya adalah manusia-manusia yang masih dihormati. Kita tidak boleh merendahkan, meremehkan salah satu. Meskipun juga wajib kita beda-bedakan dalam masalah itibar. Tidak boleh tidak dibedakan dari masalah itibar. Yang di i yang diikuti ya hanya Rasul untuk kita. Tidak boleh itibak pada Musa, itibak pada uh, yang lainnya. Kecuali yang memang diperintahkan oleh Nabi kita untuk mengikutinya. maka harus dibedakan dalam masalah tidak tidak yang tidak boleh dibedakan dalam masalah penghormatan tidak boleh merendahkan salah seorang rasul dan dalam masalah keyakinan mereka adalah putusan Allah Wakalu dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na kami dengar kami taat ghufrana keampunan wahai kami pada tempat kembali Falamma fa'alu dzalika, maka ketika mereka melakukan itu nasakha nasah nasakha Allah maka Allah menghapus ayat yang lewat. Dengan Allah turunkan <coughs> la yukallimu nafsun illa Ayat yang lewat itu wa in tubtum ma fi anfusikum wa yuhasibukum bihi Allah. Allah hapus dengan ayat la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lah maka sahabat untuk satu jiwa pahala disebabkan maka sahabat apa yang dia kerjakan. Wa alaiha maktasabat. Dan untuk satu jiwa dosa maktasabat karena apa yang telah dia kerjakan. Welcome ila tauhidna jalan engkau siksa kami segala perilaku yang kami lakukan inna sina jika kami lupa apa kami keliru maka doa ini telah Allah respon dengan Allah katakan kal Allah berfirman na'am telah aku kabulkan Rabbana wa la tahmil alaina isra Wa kami jalan kau berilah beban kepada kami Isra Beban berat bagaimana kau bebankan kepada orang-orang sebelum kah? Kalau Allah jawab, nah, ya, saya takut. Rabbana wala tuhminna ya Allah jalan kau beri beban kepada kami malah kota lanabe yang tidak mampu kami tanggung. Dan Allah jawab, Allah, nah. Wa'fu anna maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami, anta maulana, engkau lah pelindung kami. Fangsuna alal kamil kafir Tolonglah kami ya, ya Allah untuk menghadap orang-orang kafir. Allah pun jawab, nah. Ini ada yang sahih, eh, yang jawab oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Fahazahum Nabi saw. ayat talaqaw amrallahi bima talaqahu ahlul kitabain. Maka Nabi saw Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat supaya tidak ya talakau menyikapi perintah Allah bagaimana sikap yang diberikan oleh ahlul kitabain yang tidak nasrani. Wa amara bisa wa Allah perintahkan untuk mendengar dan taat Fasyakarallahu lahum dalika. Kemudian setelah dilakukan oleh para sahabat, Allah pun berterima kasih kepada mereka hatta Allah anhum al-asrar wal aghlal. Jika Allah hilangkan dari mereka al-asrar wal aghlal. Alati kanat ala mangkana kebelana yang ada pada umat-umat sebelum kita apa beda <coughs> akhlak dan asar ya huruf satu asar dan dari isron maknanya adalah adan muwasakal dosa dan beban berat artinya kewajiban-kewajiban yang berat wal di al kuyut. Akhlak belenggu itu artinya kuyut belenggu artinya hal-hal yang diharamkan larangan-larangan maka Allah bebaskan Allah hilangkan dari umat Islam al-asrar wal aghlal kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang terlarang yang eh, yang berat yang sangat berat yang Allah berikan Allah syariatkan pada umat sebelum kita. Wakala wakala Allah fi sifatih. dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yad'u anhum israhum bal aghlal wal aghlal allati ali. alaihi dan Rasulullah Muhammad SAW itu ya menghilangkan anu dari umatnya israhum beban berat dan belenggu alati kanat alaihim yang ada pada umat-umat sebelum mereka. Fa'akbar Allah subhanahu anna rasulahu alaihi salatu wassalamu yada'ul asara wal aghlala allati kanat ala ahli kitab. Maka Allah beritakan bahasanya Rasulullah SAW itu menghilangkan beban dan belenggu yang ada pada ahli kitab. disebutkan di antara hal tersebut adalah dimasak dalam syariat Bani Israel kalau ada najis maka tidak boleh bersihkan karena harus dipotong kain dipotong <coughs> dan juga badan jadi syariatnya Yahudi kalau terjadi kasus pembunuhan tidak ada pilihan kecuali kisah tidak ada maksud Walamma mu'minu nabi dalika akbar Rasul anahu qad qad istajaba du'aahu. Dan ketika kaum mukminin berdoa dengan doa tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahasanya Allah telah mengabulkan doa mereka. bahada wa inkana kana raf'an lil ijab wa tahrimi fa inna Allah ayuk ayuk ayukhadha fi rukhasihi kama yakrahu antuk tu'ta ma'siyatuhu qad sahha 'ani nabi sallallahu alaihi sallam Hada sebiga wa inkana meskipun hal tadi adalah raf'an menghilangkan lil ijab kewajiban-kewajiban yang berat wa tahrim dan haram-haram yang berat masih ada kemudahan lagi yaitu Allah menyukai ayo tabiru khasihi keringanan-keringanannya diambil sebagaimana benci jika maksiat itu dikerjakan. Soalnya terdapat ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Ya, footnote tujuh. Terdapat dalam Musnad Ahmad dari Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta ruhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatu." Ya Allah suka jika rusuhnya diambil bagaimana benci maksiat eh, maksiat dilakukan. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Syuuti di Jamak Sahir ten comentario no sai. Jadi disebutkan oleh Syuuti sini hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar uh, eh, yang meriwayatkan dari Ibnu Umar diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya Ibnu Ibn dalam Sahih Imam Bayaki dalam Su'abul Iman demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Husayma namun dengan lafad Inallah yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tutroka maksiatuhu. Ya Allah suka an tu'taru khasuhu ruhsahnya diambil sebagaimana Allah suka kemaksiatan ditinggalkan. Thank you. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار والأغلال وذكر أصحابه عن التفتل Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu Nabi ya kerah melarang tersapu dengan ahli kitab baik Yahudi Nasrani dalam masalah memberat-beratkan diri fil asar wal aghlal dalam beban dan dalam belenggu Masa cara dan dilarang keras bisa cara itu lebih keras dari naha melarang keras para sahabat untuk tabatul apa tabatul ya putnut dua al inqitaan di dunia li ta'ala memutuskan diri dari berbagai kesenangan dunia untuk konsentrasi beribadah kepada Allah. Nah, tabatul itu ada dua macam, ada yang terlarang, ada yang diperintahkan. yang dilarang dalam hadis Nabi SAW, nah Nabi SAW, ayat tabatul, orang nggak mau nikah nggak mau gini menyusahkan diri memaksa-maksakan diri memaksa-maksakan untuk zuhud dengan maksud untuk beribadah atau ya mirip dengan kerahiban makanya ini terlarang namun ada tabatul yang diperintahkan bagaimana di surat muzammil tabatul ilaihi Sesekila Dan tabatullah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tabtila ya. hukma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila. Ini tabatul yang diperintahkan. Jadi terjemah cepat dimaknai tabatul yang diperintahkan ini beribadah dengan penuh ketekunan. Beribadah sungguh-sungguh. Nah, kalau beri, namun beribadah berlebihan, ini tabatul yang telah kalau sekedar untuk sungguh-sungguh beribadah, bagaimana para salah beribadah, sungguh-sungguh dalam masalah sholat. Ya. Banyak dari mereka sehingga ya, macam Said bin Musayyib 40 tahun mendengar azan di masjid, sungguh-sungguh sholatnya, sungguh-sungguh berdirinya, sungguh-sungguh sedekahnya, sungguh-sungguh ini, maka itu sok Bedakan antara ibadah sungguh-sungguh dan ibadah berlebih-lebihan. Ibadah berlebih-lebihan sehingga menyusahkan diri, nggak mau nikah dan sebagainya. Jadi tabatul yang terlarang. Maka Nabi mengatakan larah baniyata fil islami tidak ada kerahiban dalam Islam. Wa amara bi suhuri dan Nabi perintahkan untuk makan sahur Wanaha anil muwasalati dan Nabi melarang puasa wisal. Waqala fima ya'ifu ahlal kitabain wa yuhadiru mu'afakatahum dan Nabi mengatakan Ya'ib mencela ahlal kitabain jadi dan Nasrani dan mengingatkan supaya jangan mencocoki mereka. Wasil kabaqayahum fiswami. Itulah sisa-sisa mereka yang ada di gereja-gereja. Ini nanti katakan dengan ada telah. Pada babun wajib kita dan ada permasalahan yang luas sekali. Sama masalah telah kita. menjawab sama keadaan kita. Kita Iya sih apa? apa itu ya hmm? mana mas mana masnya ikhwan sahabat Rahman nggak tahu juga nggak mau bilang Hah? nggak mau bilang Hah? sangat rahasia Hah? Hah? Thank <laughs> you.